Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Buya, saya mau tanya ada anak yang suruh nanyain ke Buya. Anak itu suka ini apa suka hewan refil. Hewan. Hewan, hewan refil kayak ular apa itu. Nah, itu tuh sendirinya tuh dapat beli waktu kecil nah terus diurusin sampai gede misalnya kalau dijual itu gimana hukumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kalau masalah menjual beli sesuatu yang tidak bermanfaat miara ular nah, ini hobi yang salah ya ya sudah salah terus gimana miara kok ular ya? miara ayam tambah banyak kirim ke pondok sembelih sedekah Ya udah nggak usah pondok deh, tetangga sebelah deh. Tetangga kasih ular pusing lah, Oh, ah, kasih ular. Nah, ya itu hobi yang salah. Tapi ada nilai komersilnya, bagaimana dijual? Ular kecil buat ngasih makan burung. Oh, bagaimana? Nah, kalau sesuatu yang tidak bermanfaat dibahas oleh para ulama. Jual beli sesuatu yang tidak bermanfaat itu adalah jual beli yang tidak sah, kan begitu. Cuma jual beli tidak sah ini adalah kodoan Jual beli tidak satu kodohan itu adalah di dunia. Di dunia kodohan menurut hukum fikih adalah tidak syah kodohan Artinya kalau anda beli ular, setelah anda beli ternyata bisanya kurang kuat, gigit anda kok tidak sampai mati, anda komplain, bisanya kurang kuat. Lalu anda ngadu ke kodi, kodi berkata ini jual beli tidak sah saya tidak ikut-ikut namanya kodokan tapi tidak ada dayanatan di akhirat tidak ada tuntutan ini yang sering dilupakan oleh pembahas fikih ada tidak sah kodokan tidak sah dayanatan di akhirat contoh jual beli sesuatu yang yang najis adalah tidak sah menurut mata kita Imam Syafi'i radhiyallahu taala jual beli barang najis tidak sah ya dari datnya tidak sah akan tapi tidak ada tuntutan nanti di akhirat karena apa anda rela ini re rela kecuali jual beli yang membahayakan sidi ngaco tidak manfaat menjerumuskan haramnya bukan karena jual belinya haramnya karena akibatnya anda menjual CD goyang binggul nah, ya, ya ditonton ya, tidak manfaat pertama jual belinya juga tidak tidak sah tapi memang tidak sah jual belinya, tidak sah ini tidak ada tuntutan di dunia. Maksudnya di dunia kalau ngajukan ke kodok, ke kodi tidak bisa. Misalnya apa? Karena tidak sah, kodi tidak menganggap. Tapi dosanya bukan karena jual beli, karena dia membawa kepada kemungkaran. Berbeda kalau jual ular, jual kotoran, itu tidak sah secara fikih. Tidak sah secara fi fikih. Kalau anda beli pupuk kandang ya dua truk tak tahu taunya baunya kurang nah, anda komplain ke hakim hakim nanya kan jual beli pupuk nggak boleh menurut madhab syafi'i kodi nggak ikut eh ikut maka kodi tidak bisa menyelesaikan makanya istilahnya tidak sah lah ya, sih kodoan ada pun dayanatan di hadapan Allah ya tidak ada yang dirugikan di sini ya. anda rela dan sebagainya akan tapi agar kita tidak masuk bab sesuatu yang dikatakan tidak sah ada cara namanya istilahnya tanazul atau atraf uliyat istilah kau ambil barangku kau aku ambil duitmu selesai nggak ada transaksi sebab pakai transaksi pun tidak sah sehingga tidak ada namanya kiar ularnya kurang begini atau kotorannya kurang begini jadi masalah jual belinya adalah tidak dikatakan berdosa asalkan tidak untuk sebuah misalnya bukan untuk dimakan madhab syafi'i madhab syafi'i makan ular nggak boleh loh ya madhab imam ahmad juga nggak boleh madhab Imam, Mal, Imam Abu Hanifah juga boleh tapi madhab Malik boleh kalau anda tahu pembelinya adalah madhab Malik mau goreng ular ya lain cerita ya, oh saya madhab Maliki saya rindu ular sawal. ya, ini lagi anda boleh menjual kepada mereka yang demikian itu nah, berarti apa nama anda manfaatnya kita bahasa dalam madhab Imam Syafi'i ular adalah haram berarti yang haram gak ada manfaat kalau kita jual belikan bagaimana lesihu kodoan menurut kodok di dunia tidak sah maka kami himbau agar bermanfaat ya hobinya dirubah saja coba ayam mutiara telurnya ayam kalkun gede kluk kluk kluk itu itu sembelih kan enak ya lele nenek. tapi pertanyaannya adalah kalau itu membahayakan diri anda sendiri kalau tiba-tiba anda kepatok mati haram anda mencari penyakit ini nih jadi kami himbau untuk merubah hobi. Dan bisa dialihkan itu semuanya. Hobinya aneh-aneh. Miara ular, miara kalajengking dan sebagainya. Tidak tahu ada apa. Salah dalam menyukai itu. Ya. Adapun masalah jual belinya begitulah hukum. Asalkan itu tidak membahayakan. Kalau membahayakan, haram karena membahayakan. Sebab ada di sebuah tempat itu, pawang ular matinya dengan ular. Ajib. Korban sebelum dia adalah anaknya. Nah, kayak begitu. Mau dipiara miaro kok ular aneh ya betul tapi memang begitu ada orang nah ini termasuk nanti berlaku hukum yang kami sampaikan fikih tentang jual jangkrik jual cacing jual ini sebenarnya sederhana masalah memberikan hukum fikihnya ada haram-haram besar ibu haram-haram besar adalah makan riba ngerebut waris nyolong kalau masalah usulan begitu mah enteng nanti ya nah, untuk kan begitu enteng bu misalnya dia orangnya rajin sholat jual ular oh ini gampang dirubah nanti ya tapi yang jadi masalah adalah makan ri, riba. Kalau makan riba, ngambil harta orang lain, makan duit pondok sama duit masjid. wae. pakai kopiah nangis-nangis kalau sholat. Tatonya apa? Lab-lab duit masjid. Yang ngurusi yatim piatu, yatim piatu yang makan kerupuk. Ustadznya paha ayam tiga. Neraka. Hmm, hati-hati itu. Itu yang haram-haram berat tuh makan harta anak yatim. Tapi kalau urusan-urusan begitu semuanya cacing dan sebagainya masih ada celah dari madhab yang lain. Cuman ngapain bu? Bikin mie aja kok pakai cacing. <laughs> ya, masih ada mie yang bener. Makan kodok gimana? Ini di Indonesia banyak ikan masih makan kodok. Lele aja sekarang harganya turun kok. Mahalan kodok. Kenapa harus pakai kodok? Tapi madhab lain kan halal. Eh sekarang kita madhab Imam Syafi'i. Jangan melangkah ke madhab yang lain dulu. Kecuali sudah kehabisan lele sama ikan dorang ya, ya. Masalah fikih sederhana Ibu, akan tapi ada hal-hal yang paling berat ya tadi kami sebutkan rebutan waris. Ha? Dia bisa segera merubah saja. Adapun masalah jual belinya adalah jual beli yang tidak sampai haram asalkan tujuannya misalnya ular itu adalah mau diambil apanya bukan untuk dimakan. Kalau dimakan, ibu tahu jual dijual ular dijual untuk orang madhab syafi'i makan ular nggak boleh. Karena makan haram dalam madhab kita Imam Syafi'i tidak boleh. Kalau ternyata barang-barang yang tidak berguna itu hanya untuk hiburan saja, ya itu adalah tidak masuk bab haram, asalkan tidak membahayakan. Nah, cuman masalah keberkahan itu ada lain lagi. Kalau anda ingin berbuat itu, hendaknya bermanfaat. Coba anda jual sesuatu, anda jual mekena, jual beli, anda jual mekena. Anda menerima duit dapat untung atau tidak? Ternyata mekena itu dipakai sholat, anda dapat pahala. Anda jual itu, CD yang acuh dapat duit, duitnya sudah nggak bener CD-nya dilihat oleh orang rusak orang yang kedua rusak orang yang ketiga rusak bilah dapat semuanya makanya hendaknya kita kalau melakukan sesuatu hendaknya yang yang bermanfaat dan manfaatnya itu meluas maka dia adalah orang cerdas wallahu a'lam bisawab